Alhamdulillah kita akan memasuki bab yang terakhir dalam kitab tauhid yaitu bab yang ke-67. Kitab ini ditutup dengan sebuah bab yang menjelaskan tentang keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla dan bagaimana seharusnya seorang muslim mengagungkan dan memuliakan Allah Azza wa Jalla Penulis rahimahullahu taala menyebutkan judul bab sekaligus tafsir ayat. Kata beliau rahimahullah taala babu qaulillahi taala. Bab tentang firman Allah Azza wa Jalla wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah wassamawatu matwiyatum biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yushrikun kata Allah azza wa jalla dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan Padahal bumi seluruhnya Di dalam genggaman Allah di hari kiamat Dan langit-langit digulung dengan tangan kanannya Maha suci Allah Dan maha tinggi Dari apa yang mereka persekutukan Surat Az-Zumar ayat ke-67 Inilah jemaah sekalian pembahasan bab yang terakhir satu ayat yang menjelaskan kepada kita sebuah pelajaran penting yaitu orang-orang musyrik dan orang-orang kafir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mungkin juga masih sampai di zaman kita ini mereka juga mengagungkan Allah memuliakan Allah Akan tetapi jemaah sekalian, di satu sisi mereka pun menyembah selain Allah. Makanya Allah katakan, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih." Mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benar pemuliaan. Jadi, walaupun mereka mengimani Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Tapi mereka masih menyembah kepada selain Allah atau mengakui peribadahan kepada selain Allah. Maka pada hakikatnya mereka belum mengagungkan Allah. Umat Nasrani sampai hari ini masih memuliakan Allah. Allah bagi mereka adalah Tuhan Bapa. Mereka masih menganggap sebagai Tuhan mereka. Sama pula dengan orang-orang Yahudi. Sebagaimana akan kita sebutkan di dalam hadis pada bab ini. Orang-orang Yahudi juga mengagungkan Allah. Begitu pula orang-orang musyrik Arab di zaman jahiliyah sampai diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka pun masih memuliakan Allah. Buktinya mereka mengagungkan Ka'bah karena mereka tahu itu adalah Baitullah rumah Allah Azza wa Jalla tetapi ayat ini mengatakan mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benar pemuliaan artinya mereka masih memuliakan Allah tapi tidak melakukannya dengan sebenar-benarnya Kenapa jemaah sekalian? Karena mereka masih menuhankan selain Allah atau menyembah kepada selain Allah atau menduakan Allah. Jadi pengagungan yang sesungguhnya adalah dengan mengesahkan ibadah kita hanya untuk Allah semata-mata. Jadi belum cukup kita mengimani Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Agung, Allah Maha Mulia. Sampai di situ saja belum cukup. Tapi kita juga harus memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah, yaitu mengamalkan kalimat la ilaha illallah. La ma'budah hakun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran berikutnya Ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana keadaan bumi dan langit kelak di hari kiamat. Digulung oleh Allah Azza wa Jalla di dalam genggamannya. Dan bagaimana rincian makna dalam ayat ini? Mari kita baca hadis yang berikutnya terdapat rincian maknanya. Penulis kitab Tauhid, Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid, Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala berkata, An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridhai beliau ia berkata Jaa habrun minal ahbari ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang ulama Yahudi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Muhammad, inna najidu anna Allah yaj'alu samawati ala usbu'. Lalu dia berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya kami mendapati di dalam Taurat bahwasanya Allah Azza wa Jalla meletakkan langit-langit di atas satu jari. Wal aradina ala ala usbu dan bumi seluruhnya Allah letakkan di atas satu jari. Wasyajara ala usbu dan pepohonan Allah letakkan di atas satu jari wal ma'a ala usbu' dan air Allah letakkan juga di atas satu jari wassara ala usbu' dan tanah Allah letakkan di atas satu jari wasairal khalqi ala usbu' dan seluruh makhluk sisanya juga Allah letakkan di atas satu jari fayakul seraya Allah berfirman Anal Malik, akulah raja. Jadi orang Yahudi ini sedang menceritakan tentang peristiwa hari kiamat. Allah letakkan makhluk-makhluk itu di atas jari-jari Allah seraya Allah berkata, "Akulah raja." Maksudnya raja yang sesungguhnya betul-betul Allah tampakkan kekuasaannya di hari tersebut. Fadhahikan Nabi sallallahu hatta badat nawajizuhu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tertawa sampai nampak gigi beliau kenapa jemaah sekalian beliau tertawa karena beliau senang tasdiqan liqaulil khabar tasdiqan liqaulil khabar sebagai pembenaran juga terhadap ucapan ulama Yahudi tersebut ulama Yahudi membacakan Taurat dan Taurat pada asalnya datang dari Allah Azza wa Jalla. Walaupun sebagian sudah mereka rubah-rubah, tapi masih ada yang asli yang tersisa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa karena beliau senang. Kenapa beliau senang? Ternyata yang beliau sampaikan di dalam Al-Quran, begitu pula dalam Al-Hadis, sama dengan apa yang terdapat di dalam Taurat. Maka beliau membenarkan ucapan orang alim Yahudi tersebut, ulamanya mereka. summa qara'ah. Tapi kemudian beliau membaca ayat ini. Ayat yang sedang kita bahas, yaitu surat Az-Zumar ayat ke-67. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Dan mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benar pemuliaan. Maksudnya orang-orang Yahudi itu tahu betapa kuasanya Allah, betapa agungnya Allah, terutama di hari kiamat kelak. Allah betul-betul perlihatkan kekuasaannya. Mereka tahu dan mereka yakin. Tetapi bersamaan dengan itu, mereka tidak menyembah hanya kepada Allah dan tidak mengikuti agama Allah. Makanya walaupun mereka mengagungkan ke kebesaran Allah, di hari kiamat kelak mereka percaya apa yang terdapat tetap Allah katakan mereka belum memuliakan Allah dengan sebenar-benar pemuliaan karena mereka tidak mau memurnikan ibadah hanya untuk Allah dan mereka tidak mau masuk agama Islam wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah padahal bumi seluruhnya dalam genggaman Allah di hari kiamat wa fi riwayatin li muslim dan dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim wal jibala wasyajara ala usbu thumma yahuzzuhunna fayakul anal malik anallah dan gunung-gunung serta pepohonan di atas jari Allah kemudian Allah menggoncangnya Allah goncang semua gunung-gunung dan pepohonan tersebut seraya berkata akulah raja, akulah Allah. Wa fi riwayatin al-Bukhari dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari Yaj'alus samawati ala usbu' Allah jadikan langit-langit di atas satu jari wal ma'a wathara ala usbu' dan air serta tanah di atas satu jari wasairal khalqi ala usbu' serta seluruh makhluk di atas satu jari. Akhrajahu hadis ini seluruhnya dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ini dari riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wali Muslimin an Ibnu Umar marfu'an. Adapun dalam riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma secara marfu yaitu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, yatwillahu samawati yaumal qiyamah thumma ya'khuduhun nabiyadihil yumna Allah menggulung langit-langit pada hari kiamat kemudian Allah genggam dengan tangannya yang kanan thumma Yakul anal malik aynal jabbarun aynal mutakabbirun kemudian Allah berfirman akulah raja Mana orang-orang yang suka berbuat sewenang-wenang ketika di dunia? Mana orang-orang yang sombong ketika di ketika, mana orang-orang yang sombong ketika di dunia? Dalam riwayat yang lain, aina mulukul ard? Mana itu raja-raja dunia yang sombong? Summa yatwil aradina sab'a. Summa ya'khudhuhunna shimali. Kemudian Allah menggulung tujuh lapis bumi Lalu Allah genggam tujuh lapis bumi itu dengan tangan kirinya. Thumma yakul anal malik Aynal jabbarun Aynal mutakabbirun Kemudian Allah berfirman Sama dengan sebelumnya Akulah raja Mana orang-orang yang suka berbuat sewenang-wenang Mana orang-orang yang sombong Dalam riwayat yang lain Aina mulukul ard Mana raja-raja dunia Waruya ruya an Ibnu Abbasin qala. Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas, beliau berkata, "Mas samawati sab'u wal araduna sab'u fi kaffi rahman illa ka khardalatin fi yadi ahadikum." Tidaklah langit yang tujuh dan bumi yang tujuh di telapak tangannya Allah yang Maha Penyayang kecuali hanya seperti sebuah biji yang sangat kecil di dalam genggaman tangan kalian. Inilah jemaah sekalian riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan penjelasan sahabat yang menerangkan bagaimana Allah azza wa jalla melipat langit dan bumi kelak di hari kiamat. Maka di dalam ayat dan hadis-hadis ini terdapat banyak sekali pelajaran yang berharga. Di antaranya yang bisa kita petik, yang pertama adalah penjelasan tentang kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Ini yang bisa kita petik pertama sekali. Ayat dan hadis ini menjelaskan kepada kita tentang betapa agungnya Allah, betapa besarnya Allah, betapa kuasanya Allah. Oleh karena itu jemaah sekalian, tidak ada lagi yang berhak disembah kecuali Allah. Ini yang harus menjadi pelajaran yang paling utama. Apabila kita telah mengenal keagungan dan kebesaran Allah. Kalau begitu, hendaklah kita menyembah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Begitulah cara memuliakan Allah. Ketika kita meyakini Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, itu sudah termasuk memuliakan Allah. Tapi kalau kemudian kita masih menyembah kepada selain Allah, maka kita belum memuliakan Allah dengan sebenarnya. Kita memuliakan Allah dengan sebenarnya apabila telah kita jadikan hanya dia satu-satunya yang berhak untuk disembah. Oleh karena itu jemaah sekalian Allah tegaskan di surat Al-Hajj ayat ke-62. Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Dalam ayat ini Allah jelaskan dua perkara penting. Yang pertama, dialah Allah. Sesembahan yang benar dan semua yang mereka sembah selain dia adalah batil salah, tidak benar. Ini ayat jelas penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang yang mengaku muslim lalu dia masih mengatakan janganlah menyalah-nyalahkan Tuhan selain Allah.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 Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama baginya tidak akan pernah diterima daripadanya dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Kalau ada yang mengatakan janganlah umat Islam merasa benar sendiri, berarti dia mendustakan ayat ini. Allah sudah menyatakan memang hanya Islam yang benar sendiri, selain itu salah. Begitu pula Allah nyatakan hanya Dia yang berhak disembah. Semua yang disembah manusia selain Allah adalah batil. Dan inilah jemaah sekalian rahasianya mengapa orang-orang musyrik memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena menyalah-nyalahkan mereka. Memang sifat manusia kalau disalah-salahkan dia marah. Tapi jemaah sekalian, kita sebagai umat Islam, kemarahan kita harus kita tundukkan di bawah dalil Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada saudara kita bilang kita salah, dan dia punya bukti, punya dalil, Al-Quran dan Sunnah, kita tundukkan kemarahan kita. Di hadapan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang ini yang menyalah-nyalahkan kita, dan terbukti kita memang salah, sebenarnya orang yang paling sayang kepada kita. Orang yang paling cinta kepada kita. Dia tidak ingin kita terjerumus dalam kesesatan. Makanya dia ingatkan. Oleh karena itu jemaah sekalian, dulu ulama salaf mereka paling mencintai kalau ada orang yang menegur mereka. Tapi sebagian orang mereka paling benci kalau ada orang yang menegur mereka. Kalau ada orang yang menyalah-nyalahkan mereka. Jadi kalau ada yang mengatakan Jangan kamu menyalah-nyalahkan Tuhan selain Allah. Dia sama dengan orang-orang musyrik di zaman jahiliyah dahulu yang marah besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau menyalah-nyalahkan Tuhan mereka. Jadi yakin, ayat ini jelas. Dzalika bi annallaha huwal haq. Dialah Allah sesembahan yang hak wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Yang mereka sembah selain dia adalah batil. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, Allah jelaskan alasannya. Mengapa hanya dia yang berhak disembah dan semua yang disembah selain dia batil? Wa annallaha huwal aliyul kabir. Karena sesungguhnya hanya Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Oleh karena itu, hanya dia yang patut disembah. Pelajaran berikutnya, ayat dan hadis-hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kecilnya makhluk dan tidak berdayanya makhluk lemahnya makhluk dan Allah akan tampakkan kelemahan kita secara lebih jelas di hari kiamat kelak kalau sekarang kita masih bisa menyombongkan diri maksudnya orang-orang yang sombong mereka masih bisa menyombongkan diri tapi di hari kiamat kelak betul-betul Allah tampakkan kelemahan mereka dan Allah tampakkan kuasanya sambil Allah menggenggam langit dan bumi lalu Allah memanggil mana itu orang-orang yang sombong mana orang-orang yang dulu suka berbuat zolim mana raja-raja dunia ketika itu jemaah sekalian bahkan untuk sekedar mengucapkan satu kata pun tidak ada yang berani. Untuk sekedar mengucapkan satu kata, tidak ada yang berani. Dan ketika itu juga Allah berfirman, "Limanil mulkul yaum?" Milik siapa kekuasaan pada hari ini? Tidak ada satupun yang berani menjawab. Tidak ada satupun yang berani mengucapkan walau hanya satu kata. Maka Allah menjawab sendiri, "Lillahil wahidil qahhar." milik Allah yang esa, yang maha perkasa. Allah sebutkan dalam surat Ghafir ayat ke-16. Di antara yang Allah akan ucapkan di hari kiamat, milik siapa kekuasaan di hari ini? Tidak ada satupun yang berani menjawab sampai Allah menjawab sendiri. Lillahil wahidil qahhar. Milik Allah yang maha esa, yang maha perkasa. Betul-betul Allah tampakkan kepada kita kekuasaannya. Kalau sekarang orang baru dapat kekuasaan sedikit, dia sudah menyombongkan diri. Dia su sudah berbuat zalim kepada rakyatnya yang seharusnya dia lindungi, yang seharusnya dia bela, tapi dia malah berbuat zalim kepada mereka. Baru kekuasaan satu wilayah, kekuasaannya pun gak lama, entar lagi dia diganti. Tapi dia sudah menyombongkan diri. Dan itulah jemaah sekalian, yang hari ini diperlombakan oleh orang mengejar kesombongan ketika dia sudah berkuasa dia lupa bahwa dirinya makhluk yang lemah dan akan bertanggung jawab di hadapan Allah kelak di hari kiamat muncul kesombongannya oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita innakum satahrisuna alal imamah wa satakunu nadamah yaumal sesungguhnya kalian akan sangat rakus terhadap jabatan. Padahal itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Itulah yang hari ini diperebutkan. Memperebutkan penyesalan di hari kiamat. Bahkan dengan cara-cara yang bertentangan dengan syariat. Akan tetapi jemaah sekalian, ketika pemimpin itu berlaku adil, berpegang teguh dengan syariat Allah, maka sebaliknya dia salah satu yang akan mendapatkan perlindungan khusus kelak di hari kiamat adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Siapa itu pemimpin yang adil? Yang berpegang teguh dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Bukan menuruti semua kemauan rakyatnya, bukan itu pemimpin yang adil. Asal mayoritas rakyat ngomong A, dia ikut A. Enggak berani dia sebut B, takut dia dilengsarkan. Padahal A itu salah, yang benar adalah B. Bukan itu pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu tidak takut di jalan Allah. Makanya Allah sebut kriteria pemimpin dalam Al-Qur'an, "Inna khayra man istajarta al qawiyul amin." Kuat lagi terpercaya. Harus kuat. Gak takut sama mayoritas rakyatnya di dalam berpegang teguh dengan syariat. Dulu Heraklius hampir saja masuk Islam. Tapi dia takut sama pejabat-pejabatnya. Dia takut kepada rakyatnya, takut dia dilengsirkan. Akhirnya dia tidak mendapatkan hidayah karena itu. Tetapi Najasyi dia cukup pintar. Dia masuk Islam diam-diam, takut juga dia. Tapi dia masuk Islam diam-diam dan Islamnya sangat baik dan ketika dia wafat karena tidak ada yang menyolatkan, rakyatnya kafir semua. Dan juga dia tidak diketahui beragama Islam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan solat gaib untuknya. Iya. Maka jemaah sekalian, hadis-hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita, Allah akan tunjukkan benar-benar di hari kiamat. Kita ini lemah, kita ini kecil dan seharusnya di, kehidupan dunia ini kita telah menyadarinya agar kita tidak sombong. Makanya Nabi SAW mengingatkan, la yadkhulun nar, la yadkhulul jannah mengkana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan sebesar biji dzarrah sekalipun karena Allah betul-betul benci orang yang sombong karena sombong itu menafikan sifat penghambaan hamba itu yang tugasnya beribadah seharusnya tidak menyombongkan diri tapi kita juga harus paham apa arti sombong Nabi SAW menegaskan batrul haq wa gamtun nas sombong itu ada dua kategori Kategori yang pertama menolak kebenaran. Apa itu kebenaran? Semua yang datang dari Allah itulah kebenaran. Semua yang berbeda dengan itu namanya kebatilan. Di mana kita dapatkan semua yang datang dari Allah itu? Di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai pemahaman ahlus sunnah wal jamaah. Yang bertentangan dengan itu, itulah namanya kebatilan. Maka siapa yang menolak kebenaran, itulah orang sombong. Kemudian kategori yang kedua, menganggap remeh orang lain. Menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Inilah dua kategori kesombongan. Pelajaran berikutnya. Pelajaran yang sangat penting sekali. Bahwasannya orang yang berbuat syirik. Dan inilah pelajaran terpenting dalam bab ini Orang yang berbuat dosa syirik adalah orang yang tidak memuliakan Allah. Walaupun dia mengatakan saya masih bertuhan, saya percaya Tuhan, saya percaya kepada Sang Pencipta, tapi dia menyembah kepada selain Allah, dia bukanlah orang yang memuliakan Allah Azza wa Jalla. Inilah pelajaran terpenting di dalam bab ini bahwa tauhid itulah pemuliaan kepada Allah. Makanya jemaah sekalian, di akhir ayat ini Allah mengatakan Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jadi orang kalau berbuat syirik berarti dia melecehkan Allah dan merendahkan Allah. Lawan dari subhana pelecehan. Subhana kan pensucian. Sebaliknya, tidak mensucikan berarti melecehkan Allah. Lawan dari wa ta'ala perendahan. Ayat ini mengatakan maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Berarti berbuat syirik adalah pelecehan dan perendahan kepada Allah. Makanya sering saya ingatkan Inilah sebabnya mengapa dosa syirik adalah dosa yang paling besar. Walaupun mungkin gak merugikan orang lain. Tapi dia mengandung penghinaan kepada Allah. Zat yang maha agung, yang maha besar. Di mana sisi penghinaan jemaah sekalian? Banyak sisi penghinaan. Namun intinya adalah ketika seorang menyamakan Allah dengan makhluk, berarti itu dia menghina Allah. Sebab makhluk itu rendah. Makhluk itu kecil lalu dia samakan dengan Allah yang maha besar lagi maha tinggi ibadah yang seharusnya dia berikan hanya kepada Allah tapi dia bagi kepada makhluk ini menunjukkan dia menghina dan melecehkan Allah dan ini juga penjelasan yang masuk akal mengapa umat Islam tidak boleh menjadikan orang-orang yang menyembah kepada selain Allah sebagai wali apa itu wali? teman dekat orang yang kita cintai, orang yang kita jadikan kepercayaan kita, ajudan kita, orang dekat kita, orang yang kita jadikan kekasih, orang yang kita angkat menjadi pejabat, orang yang kita percayakan perkara penting, orang yang kita angkat menjadi pemimpin. Itu semua bermakna wali. Maka semua itu terlarang. Kenapa? Dia orang yang menghina Allah. Dia orang yang merendahkan Allah. Apa pantas kita dekat-dekat dia? Apa pantas kita muliakan dia? Diangkat sebagai pejabat, diangkat sebagai pemimpin. Padahal dia menghina Allah. Padahal kalau orang menghina orang tua kita, kita akan marah besar. Kenapa kita tidak marah ketika dia merendahkan Allah? Kalau ada orang yang mencaci maki orang tua kita, pasti kita marah besar. Maka sepatutnya kita lebih marah lagi orang yang menghina Allah mencaci maki Allah seperti dengan mengatakan Allah punya anak. Allah yang Maha Esa yang telah menegaskan lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Lalu mereka bilang Allah punya anak. Mereka samakan Allah dengan makhluk yang punya anak. Dia menghina Allah. Bagaimana mungkin kita muslim lalu memuliakan mereka? Tapi jemaah sekalian, perlu saya ingatkan juga tidak menjadikan mereka sebagai wali bukan berarti kita menzolimi mereka tidak tidak boleh menzolimi orang-orang kafir orang-orang musyrik namun tidak boleh juga menjadikan mereka sebagai wali iya pelajaran berikutnya di dalam ayat dan hadis-hadis ini terdapat penetapan beberapa sifat zat Allah jadi ulama itu membagi sifat Allah secara garis besarnya menjadi dua sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat zatiyah itu artinya sifat yang tidak pernah terpisah dari Allah. Selalu Allah bersifat dengannya. Ada pada zatnya. Adapun sifat fi'liyah adalah perbuatan Allah yang Allah lakukan apabila Allah menghendaki. Kemudian sifat zatiyah itu terbagi dua lagi. Sifat Zatiyah maknawiyah dan sifat zatiyah khobariyah. Sifat zat Allah yang bisa kita pahami maknanya. Atau bisa kita pahami dengan akal bahwa Allah pantas memiliki sifat tersebut. Contohnya jemaah sekalian, kita telah memahami Allah itu maha kuasa. Maka apabila Allah maha kuasa, pastilah Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ini dipahami oleh akal sehat kita. Allah pasti maha mendengar, maha melihat. Ini namanya sifat zatiyah maknawiyah. Kemudian yang kedua, sifat zatiyah khobariyah. Artinya apa? Kita nggak mungkin paham kecuali Allah kabarkan kepada kita bahwa Allah punya sifat-sifat itu. Nah, di sini apa saja? Sifat-sifat khobariyah yang pertama, Allah memiliki dua tangan. Allah memiliki dua tangan. Ini nggak mungkin kita tahu. Kalau Allah nggak memberikan wahyu kepada kita. Nah jemaah sekalian, bagaimana caranya mengimani sifat zatiyah khobariyah seperti ini? Sederhana saja. Dua yang harus kita lakukan.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 Jadi kita imani Allah punya tangan, tapi tangan Allah adalah tangan yang mulia sesuai dengan keagungan dan kebesarannya dan tidak boleh kita serupakan dengan sifat makhluk siapapun makhluk itu walaupun dia makhluk yang paling mulia tentu Allah pasti lebih mulia darinya oleh karena itu di sini ada dua golongan yang menyimpang golongan yang pertama mereka tolak sifat-sifat ini ada yang tolaknya terang-terangan ada yang halus yang terang-terangan jarang Jarang ada yang mengatakan, saya nggak mau percaya Allah punya tangan. Tapi ada yang halus. Contohnya bagaimana? Dia selewengkan maknanya. Dia bikin penafsiran sendiri yang sahabat tidak pernah menafsirkan begitu. Di sini Allah mengatakan Allah punya tangan. Tidak ada satu riwayat pun sahabat mengatakan maksudnya itu bukan tangan, maksudnya kekuasaan. Enggak ada. Maka kalau kita bikin penafsiran seperti itu, itu namanya kita mengada-ada dalam agama. Membuat-buat sendiri keyakinan dalam agama. Dan Nabi SAW sudah kabarkan kepada kita, umatku terpecah menjadi 73, semuanya sesat kecuali satu, yang mengikuti Nabi SAW dan para sahabat. Kalau kita buat penafsiran sendiri, dan para sahabat tidak pernah menafsirkan seperti itu, berarti kita menyelisihi jalan mereka. Ini golongan yang pertama. Ada pula yang lebih halus lagi. Betul itu katanya tangan. Tapi apa arti tangan? Kita serahkan kepada Allah. Sama saja dia nggak mau mengimani. Tangan artinya tangan. Tangan ya tangan bukan kaki. Bukan pula wajah. Tangan sudah kita pahami artinya. Jadi ini golongan yang pertama yang menolak. Golongan yang kedua, mereka terima tapi mereka samakan dengan tangannya makhluk. Ini juga sesat. Dua-duanya sesat. Ahlu sunnah selalu pertengahan. Ahlu sunnah mengimani Allah punya tangan dengan tangan yang hakiki. Ini bukan kata majaz, kata kiasan. Tapi ini tangan hakiki. Tidak ada seorang sahabat pun mengatakan maksudnya itu bukan tangan, tapi kekuasaan. Tidak ada. Kalau kita pahami begitu, berarti kita buat pemahaman baru. Dan tidak seorang sahabat pun yang mengatakan tangan Allah seperti tangannya fulan. Jadi kita imani tangan Allah kalau begitu sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Tapi bagaimana bentuknya kita tidak tahu. Kenapa kita nggak tahu? Karena Allah tidak memberitahukan kepada kita. Cukup bagi kita mengimani, pastilah tangan Allah adalah tangan yang mulia sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Baik. Kemudian jemaah sekalian, dalam ayat disebutkan Allah memiliki tangan kanan, al-yamin. Dan dalam hadis Allah juga memiliki tangan kiri. Walaupun sebagian ulama melemahkan hadis ini, tapi pendapat yang benar insyaallah hadisnya sahih. Tangan Allah adalah kanan dan kiri. Tetapi ada hadis lain yang mengatakan kilta yadaini yamin. Dua tangan Allah itu kanan. Ini hadis sahih riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhumah. Namun jemaah sekalian, maksud dua tangan Allah kanan adalah ditafsirkan dalam riwayat At-Tirmidzi yamin mubarakah. Tangan yang penuh berkah. Karena dalam bahasa Arab, yamin itu juga bermakna berkah. Kenapa Allah mengatakan dua tangan Allah penuh berkah? Karena tangan Allah kanan dan kiri sama-sama kuat. Jadi untuk kita jangan berprasangka kalau makhlukan kanannya lebih kuat daripada kiri. Supaya kita tidak berprasangka begitu, maka Allah jelaskan. Tangan Allah dua-duanya mulia, dua-duanya kuat sempurna, tidak ada yang lemah. Jadi ini pendapat yang benar Tangan Allah ada dua, kanan dan kiri, tidak seperti tangan makhluk. Satunya kuat, satunya lemah. Tangan Allah semuanya kuat, perkasa, dan mulia. Kemudian juga, Al-asabi, jari-jari Allah. Hadis ini menyebutkan banyak sekali ungkapan jari-jari Allah. Maka kita imani, seperti mengimani tangan tadi. Kita yakin Allah punya jari-jari, tapi tentu tidak sama dengan jari-jarinya makhluk. Dan jangan kita bayangkan jari Allah seperti ini seperti itu, nggak boleh. Sampai kita bayangkan bagaimanapun kita nggak akan sampai pada hakikat. Kenapa? Itu termasuk perkara gaib. Allah tidak beritahukan kepada kita. Nggak mungkin kita tahu tanpa wahyu dari Allah. Kemudian satu lagi sifat al-kaf, telapak tangan Allah Azza wa Jalla. Walaupun dalam kitab ini disebutkan dari ucapan Ibnu Abbas dan dalam bentuk periwayatan yang lemah. Namun ada hadis sahih yang menjelaskan sifat ini diantaranya hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma tasaddaqa ahadun bisadaqatin min tayyibin wala yaqbalullahu illa tayyib tidaklah seorang bersedekah dengan sedekah dari harta halal. Dan memang Allah tidak menerima kecuali dari harta yang halal. Illa akhadhar rahman biyamini. Kecuali sedekahnya itu Allah akan ambil dengan tangan kanannya. Wa in tamratun fatarbu fi kafir rahman. Walaupun sedekahnya itu hanya sebutir kurma. Tapi sebutir kurma itu akan bertumbuh di telapak tangannya Allah yang Maha Penyayang. Hatta takuna a'zam minal jabal. Sampai akhirnya sebutir korma itu bertumbuh menjadi lebih besar daripada sebuah gunung. Subhanallah jemaah sekalian, jangan sepelekan sedekah. Walaupun kita nggak punya banyak, keluarkan sedekah kita. Nggak harus banyak harta baru bisa sedekah. Bersedekah sesuai kemampuan kita. Jangan kita pandang remeh. Sebutir korma kata Nabi SAW, Allah kembangkan di telapak tangannya sampai menjadi lebih besar daripada sebuah gunung. Kama yurabbi ahadukum fuluwahu au fasilahu. Sebagaimana salah seorang dari kalian bisa membesarkan anak hewan menjadi dewasa. Allah Azza wa Jalla juga tentu lebih bisa lagi untuk menjadikan korma itu lebih besar daripada gunung. Baik, yang menjadi pembahasan kita di sini dikatakan fatarbu bufi kafir rahman. Korma itu sebutir korma itu bertumbuh di telapak tangan Ar-Rahman. Maka kita juga harus mengimani Allah memiliki telapak tangan yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya tidak sama dengan telapak tangannya makhluk. Iya. Pelajaran berikutnya jemaah sekalian, ini terakhir Hadis ini juga menunjukkan mungkin masih tersisa ajaran-ajaran yang benar di dalam kitab Taurat dan Injil. Tapi sayangnya para penganutnya tidak bisa memetik pelajaran. Seharusnya mereka baca tentang keagungan dan kebesaran Allah dalam Taurat dan Injil membuat mereka bertobat, menyembah kepada Allah. Namun sayang mereka tidak mengambil pelajaran. Itulah sebabnya Allah mengatakan mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benar pemuliaan. Pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana kita memastikan ajaran yang ada dalam Taurat dan Injil itu pasti benar? Caranya adalah sesuaikan dengan Al-Quran dan As-Sunnah.